Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Qala syarih hafizallahu taala qauluhu wa saru indahu fil haqqi sawa'an. Maka jadilah mereka di sisi Nabi dalam masalah hak atau kebenar, dalam masalah hak sawaan sama. Artinya Nabi bersikap adil di antara orang-orang. Nabi bersikap sama di antara mereka, wajunsib dan Nabi bersikap adil. Dan majelis Nabi adalah majelis yang isinya adalah ilmu, kelembutan, rasa malu, amanah dan kesabaran. Inilah sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam interaksinya bersama kawan-kawan duduknya. Nabi sikapi mereka dengan helm, tidak mudah emosi, rasa malu, amanah dan sabar. Latur faufi al-aswat tidak ada kemudian suara keras di majelis Nabi. Maka tidak ada suara keras di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala banu fi al-huramu dan tidaklah dinodai dan dilanggar hal-hal yang haram di dalamnya. Maka tidaklah dinodai di majelis Nabi kehormatan manusia dengan mencela dan melecehkan. E, watahakum, basuhriya dengan mengejek dan mengolok-olok dan semacam itu. Wala tusna dan tidaklah disebut-sebut e, secara berulang-ulang falatatuhu ketergelinciran manusia Artinya ketergenjiran yang terjadi pada sebagian orang di majelisnya tidaklah disebut dan tidaklah dibawakan di majelis Nabi. Nabi muta'adilina. Itu adalah orang yang bersikap adil. Ya, dalam, artinya dalam interaksinya, dalam interaksi Nabi bersama manusia dan perjumpaan Nabi dengan mereka, dan wajah ceria dan keakraban Nabi, Nabi bersikap sama. Balkanu yatafadaluna nafi bitakwa bahkan mereka bertingkat-tingkat karena sebab takwa. Maka orang yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Nabi adalah orang yang tawadu ketika berinteraksi dengan sesama. Artinya Nabi e, sebagian menyikapi yang lain dengan ketawaduan yuwakiruna fihi al-kabir, maka teman-teman duduknya Nabi menghormati yang lebih tua dan sayang dengan yang muda. Karena Nabi katakan, Laisa bukalah umatku yang tidak hormat yang lebih sepuh dan tidak sayang dengan yang lebih belia. Wayakfiruna dal hajah Nabi dalam majelisnya mengutamakan orang yang punya kebutuhan mendesak. Eh, artinya jika datang di majelis Nabi orang yang punya kebutuhan, maka para sahabat lebih mengutamakan mereka bil hadis untuk bicara dengan Nabi. Bitakribihi dengan mendekatkan orang tersebut agar ngomong dan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memaparkan kebutuhannya. Dan di antara sikap para sahabat dalam majelis mereka bersama Nabi adalah wayah fatuna al ghariba. Ini adalah akhlak mulia yang penting yang banyak dilalaikan oleh kawan-kawan ngaji di zaman ini wa al-ghariba dan mereka menjaga dan menaikkan hak orang yang asing, orang yang belum pernah datang, wajah baru. Maka mereka sikapi orang yang asing, orang yang wajah baru, pendatang baru dalam majelis Nabi, maka mereka jaga haknya. Apa haknya? Al-ikram. Dimuliakan, al-ihsan, diperlakukan dengan perlakuan yang baik dan dia jika dia adalah orang yang datang dari luar Madinah maka diafa ada jamuan dan yang lain. Ya, maka di antara sikap para sahabat berkenaan dengan eh, wajah-wajah baru maka mereka menjaga haknya, menunaikan haknya, bukan kemudian mencuekinya, ya, tidak mempedulikannya asik dengan yang dikenal ya, tanpa meskipun duduk di samping uh, si wajah baru namun tidak mau menyapa tidak mau tersenyum berwajah datar tidak mau menjabat tangannya tidak nanyakan kabarnya ya. bukan demikian tidak demikian sikap para sahabat terhadap wajah-wajah baru non al-gharib, orang yang asing, orang yang bukan penduduk Madinah, orang yang tidak pernah datang di majelis Nabi, ketika mereka datang, maka mereka muliakan. Mereka al-ihsan terbuat baik kepadanya. Dengan menyapanya, menegurnya, ya, eh, kenalan dan seterusnya. Itu tentu bentuk al-ikram wal-ihsan terhadap al-gharib. Ya, wajah-wajah asing atau wajah-wajah baru di majelis. Ya, kemudian hadis selanjutnya hadis yang ke-337 dari kota dari Anas bin Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seandainya aku diberi hadiah berupa ber, makanan berupa qura'un ya, petis kambing ini saya akan aku terima seandainya aku diundang untuk datang untuk makan dan itu suguhannya la ajabtu niscaya akan aku datangi Ya, kura artinya maduna rukbah minasaki. Betis namun yang di bawahnya lutut. Maka jika ada seorang yang menghadiahi Nabi dengan makanan ini, seperti itu, Nabi akan menerimanya. Dan ini bentuk ketawaduan Nabi. Ya, meskipun itu ini, ya, didominasi tulang dan sedikit daging. Maka Nabi menerimanya. Bahkan seandainya Nabi diundang datang ke rumah seseorang untuk makan makanan seperti itu, la Ini Saya akan aku penuhi undangannya. Artinya jika ada seorang yang mengundangku untuk datang ke rumahnya dan makanan yang akan dia suguhkan adalah ya, adalah kura. La tu dzalika aku terima undangan tersebut dan ini adalah menunjukkan betapa sempurna ketawatuan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dia adalah seorang yang low profile kata orang sekarang. Ya, tidak kemudian gengsi, tidak merasa tinggi sehingga makanan semacam ini dianggap tidak layak, tidak pantas dan seterusnya. Dari Muhammad bin Munkadir dari Jabir di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepadaku tanpa menunggangi bagal, tanpa pula menunggangi burzaunin Burdaunin di sarahnya di, sini disampaikan kila birdaun kila ada yang mengatakan dia adalah hewan yang besar al khilqah fisiknya namun beda dengan kuda. Wakil dan ada yang mengatakan hiya farusun ghairu arabi dia kuda namun bukan kudanya Arab, kuda orang Arab. <clears throat> ya hadis ini dilihatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang sambil jalan kaki dengan dua telapak kaki beliau ke rumah Jabir dalam rangka membesuk Jabir karena ada karena Jabir sakit. Maka di antara akhlak mulia Nabi dan ketawaduan Nabi, Nabi membesuk sahabat-sahabatnya kadang jalan kaki, kadang berkendaraan. Kemudian Jabir mengatakan dalam keadaan Nabi tidak menunggangi bakal atau bir zaunin. Jabir menyebutkan secara khusus dua tunggangan ini untuk menjelaskan bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika mau mengunjungi seseorang dia tidak mencari kendaraan terbaik dan terbagus yang ada. Namun dia pergi berangkat alamat tayasal dengan kendaraan, kendaraan yang ada tanpa takalluf. Baiklah jika tidak ada kendaraan ya sudah berangkat jalan kaki. Kemudian dari Yusuf bin Abdullah bin Salam, anaknya Abdullah bin Salam. Kal beliau mengatakan, Nabilah yang memberi nama diriku dengan nama Yusuf. Nabi mendudukkan aku di pangkuannya dan Nabi mengusap kepalaku. Diatkan oleh Imam Ahmad. Ay artinya tatkala wulida, tatkala Yusuf ini dilahirkan sama orang tuanya dibawa ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Kemudian Nabi memberinya nama dengan nama Yusuf. Kemudian Nabi ketika itu mendudukkanku di pangkuannya dan mengusap kepalaku. Atau Nabi pernah mendudukkan aku di pangkuannya dan mengusap kepalaku. Tentu ini di lain waktu karena dia masih ingat. Ya, tentu ketika bayi eh, dikasih nama pertama kali tentu dia tidak ingat karena itu eh, dia baru lahir. Adapun ini dia ingat kalau pernah duduk di pangkuan Nabi, pernah diusap kepalanya oleh Nabi, maka ini tentu di lain waktu. Maka di antara bentuk real akhlak mulia dengan anak kecil adalah ngusap kepala. Ini adalah ngusap kepalanya. Ini. Kemudian ya, menyentuh badannya secara umum boleh jadi dengan ya, ya, nyentuh pundaknya dengan pijitan-pijitan ringan dan semacam itu. Ya, maka itu di antara bentuk e, mengakrabkan diri dengan anak-anak. Dan kenangan di masa kecil meskipun cuma sekedar usapan kepala bisa jadi terkenang sebagaimana Yusuf. Al-masuk ala ra'si tindakan mengusap kepala anak kecil ini menunjukkan mulatafah. E, e, eh, eh, dan mu'anasah membuat nyaman. Mulatafah ya kurang lebih maknanya membuat nyaman dan membuat senang anak kecil. Ini adalah kelembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau melakukan tindakan e, membuat nyaman anak-anak kecil dan mendudukkan mereka di pangkuan Nabi. Kemudian dari Yazid Al-Qarqasi dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hajar berhaji dengan menggunakan rahlin dengan pelana yang jelek, wakotifatin, kemudian di atas yang dikasih kain, dan kami menilai bahasanya kainnya itu harganya cuma empat dirham saja. Dan tatkala Nabi sudah istawa bihi rahilatuhu telah e, berdiri tegaklah onta betina beliau dan mengatakan la bakai bihajin la sum'ata fiha wala ria'a. Ya, eh, hadis 340 ini adalah jalur lain untuk hadis yang sama yang telah dibahas di awal bab. Kemudian dari Anas bin Malik ada seorang yang profesinya adalah penjahit mengundang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menyuguhkan roti sarit yang isinya ada dubaknya e, isinya ada labunya maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari dan mengambil e, labu dan memang Nabi seorang yang menyukai labu. Di sini juga dilihatkan oleh Muslim. Kata Sabit Al-Bunani, murid dekatnya Anas bin Malik, aku mendengar Anas mengatakan, maka tidaklah dibuatkan untukku satu makanan eh, dan aku mampu supaya ada di sana labu kecuali aku minta supaya ada labunya. Eh, ada seorang penjahit mengundang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita jumpai akhlak Nabi mendatangi undangan seorang pengundang meskipun dia adalah seorang ashabil Mihan seorang yang punya profesi yang biasa. Bukan seorang pejabat. Asabi sinaat orang yang e, punya keterampilan. Kegiatannya e, profesinya adalah sinaat keterampilan. Bukan seorang yang berkedudukan tinggi dan pejabat. Bentuk dan ini adalah bentuk ketahuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sarit alai duba artinya pada sarit tersebut ada duba. Duba itu artinya korak yaitu labu. Ya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil labu dan memang beliau penggemar labu. Dan Anas pun kemudian berubah menjadi orang yang gemar labu sejak melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suka ya, labu. Maka kemudian Anas mengatakan, tidaklah kemudian dibuatlah makanan dan itu bisa dikasih labu kecuali aku minta supaya dikasih labu. E, maka di antara pelajaran dari hadis ini di sini menunjukkan adanya sejumlah profesi keterampilan di masa Nabi. Di masa Nabi ada yang profesinya penjahit. Ya, dan demikian juga profesi-profesi yang lain. Kemudian dari Amrah dia mengatakan ditanyakan kepada Aisyah apa aktivitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya. Maka Ibunda Aisyah mengatakan karena basal dan basah. Aktivitasnya sebagaimana aktivitasnya umumnya laki-laki di masa itu. Yafli saubahu dia uh, eh, dia ya, mengecek dan menjahit pakai kainnya. Yahlubu syatahu dia memerah susu kambingnya dan melayani dirinya sendiri. Hadis ini juga diatkan oleh Al-Bukhari di Al-Adab Al-Mufrad. Maka Ibunda Aisyah suilah ditanya tentang aktivitas Nabi di dalam rumah. Maka kata kata Ibunda Aisyah, beliau manusia sebagaimana umumnya manusia. Ini adalah mukadimah untuk keterangan yang akan beliau sampaikan. Artinya maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah membedakan dirinya dari umumnya orang. Maka beliau punya tiga kegiatan yang beliau sampaikan di sini. Yafli saubahu. Value saub artinya ngecek kain dan memeriksanya. Setelah itu memperbaikinya jika ada yang robek. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ngecek kainnya dan ya tafakat ngecek sendiri kainnya. Tidak kemudian suka nyuruh-nyuruh istrinya. Kemudian beliau sendirilah yang memerah susu, memerah kambing, Artinya tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yubashir persentuhan langsung dengan aktivitas memerah susu kambing. Kemudian Nabi yang ketika Nabi melayani dirinya sendiri, maka Nabi itu e, melayani dirinya sendiri. Artinya jika beliau perlu sesuatu maka beliau berdiri dan mengambilnya tanpa memerintahkan orang-orang yang ada di dekatnya untuk mengambilkannya, mau, mau makan, mau ngambil piring dan seterusnya, Nabi lakukan sendiri. Tanpa kemudian gemar nyuruh-nyuruh istrinya. Hadaka kulluhu min kamali tawadu'ihi. Ini semua bukti ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di rumah dia kemudian tidak, kemudian sok-sokan, kemudian gagah-gagahan, tentang-tentang suami, maka apa-apa bolak-balik manggil, bolak-balik nyuruh, bolak-balik ini dan itu. Ya, tidak demikian eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di rumah. Ya, betapa bahagianya istri yang suaminya semacam ini. Ya. Nggak banyak merepotkan istri. Ya. <clears throat> ya kemudian eh, kita masuk pada bab yang ke-48, bab tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak adalah adab seseorang yang bersifat batin. Akhlak, eh, semisal sabar, rasa malu, dermawan. Demikian juga yang berkenaan dengan adab lahiriah, semacam bagusnya interaksi, eh, perkataan yang jujur, wajah yang berseri-seri dan yang lain. Akhlak terbagi menjadi dua macam, akhlak yang baik dan akhlak yang jelek. Akhlak yang baik adalah tahali bil fadail, adalah menghiasi diri dengan hal-hal yang positif. Bil itisab biha itu hal-hal yang positif itu jadi sifat dan satu hal yang melekat pada dirinya. Walhamdulillah ahlam nafsi dia, dia e, paksa dirinya untuk disiplin dengan kaidah-kaidahnya. Watakhalli dan e, mengosongkan diri, membersihkan diri dari rodail, hal-hal yang jelek. Dan jauh darinya serta menjauhinya. Akhlak yang jelek kebalikan hal itu. Dan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhlak yang paling sempurna dan paling bagus dan yang paling yang paling taib. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Maka tidaklah anda jumpai dalam Al-Quran satupun akhlak dan adab, interaksi dan ajaan untuk memiliki hal yang positif dan melarang dari kejelekan kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersifat dengannya dengan sifat yang sempurna dan sempurna dan e, terdapat sejumlah hadis yang banyak memotivasi akhlak mulia dan mengajak untuk berakhlak mulia menjelaskan keutamaannya besarnya ganjaran akhlak mulia di sisi Allah uha dan inti akhlak mulia ada pada empat hadis Ikhli, inti, inti akhlak mulia itu ada pada empat hadis. Siapa yang menghafalnya kemudian mengamalkannya, haqqaqaha, merealisasikannya dalam kesehariannya, maka dia telah memiliki e, kaidah pokok akhlak dan adab. Yang pertama, Ya, diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, maka adalah dia berkata yang baik, yaitu berkata yang manfaat, berkata dengan perkataan yang berguna atau ya, atau dia diam saja. Maka orang yang berakhlak mulia adalah orang yang hibdul lidah, hibdul lisan, menjaga lisan, mengontrol lisannya, mengontrol kata-katanya komentarnya, kemudian status medsosnya dan yang lainnya. Ya, orang tidak akan bisa berakhlak mulia jika dia adalah orang yang tidak bisa mengendalikan lisannya. Dia tidak punya manajemen manajemen lisan. Ya, pokoknya ngomong sesukanya. Suka-suka saya mau ngomong apa. Nah, demikian prinsip hidupnya. Maka dia tidak akan punya akhlak mulia. Akhlak mulia yang pertama adalah mengontrol lisan. Mengontrol kata-kata. Tidak semua kata-kata, tidak semua kosakata diucapkan. Yang kedua, hadis saya Tirmidzi dari Ali bin Husain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara ya, tanda berkualitasnya keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Ya, kepo itu ditinggalkan. <laughs> Ya, kepo yang tidak perlu, ya, tidak ya, perlu. Ya, penasaran dengan ini sebelah saya ini Eh, penghasilannya per bulan berapa, gajinya berapa, tidak nah, nah, nah, perlu kemudian demikian. Karena itu bukan urusannya dan bukan satu hal yang penting baginya. Bukan satu hal yang penting baginya. Maka dia tinggalkan pertanyaan yang tidak ada perlunya, tidak ada manfaatnya. Dan yang bukan urusannya. Yang statusnya adalah campur tangan rumah tangga orang lain atau Eh, campur tangan urusan pribadi orang lain. Maka hal-hal semacam ini ditinggalkan, maka dia akan menjadi seorang yang berakhlak mulia. Orang yang tidak bisa meninggalkannya, maka dia tidak akan bisa menjadi orang yang berakhlak mulia. Kemudian yang ketiga diatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah ada seorang yang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beri aku wasiat. Nabi katakan jangan mudah marah. Farad data miraran <clears throat> maka eh, dia berulang ulang berkali-kali dan Nabi tetap mengatakan jangan mudah marah. Maka kaidah akhlak mulia yang ketiga adalah di kemampuan untuk mengontrol emosi dan amarah. Orang yang tidak mudah marah dan jika marah maka dia bisa mengendalikannya. meskipun dadanya panas, kepalanya tetap dingin sehingga ucapannya tetap terkontrol. Itu orang yang berakhlak mulia. Orang yang cuma bisa berakhlak mulia ketika dalam keadaan senang, kalau kemudian dia marah, lepas kontrol, maka dia orang yang tidak gagal menjadi orang yang gagal berakhlak mulia. Kemudian yang keempat, kaidah dalam interaksi, dalam sikap dia kepada orang lain, diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas, radhiyallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian tidak akan betul-betul beriman sampai menginginkan untuk orang lain sikap-sikap yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Ya, dia punya prinsip dalam bersikap kepada eh, kepada orang lain, dia berikan pada orang lain ya, sikap yang dia ingin dia dapatkan dari orang lain. Ketika dia tidak eh, tidak ingin kemudian suka kemudian dilabel-labeli, ya, maka dia bukan penggemar labeling pada orang lain. Ketika dia bukanlah orang yang ingin suka dibantah, maka dia bukan gemar orang yang membantah. Jika dia adalah orang yang ingin ya, suka untuk mendapatkan apresiasi atas apa yang dilakukan, ya, maka dia suka memberikan apresiasi kepada orang lain dan seterusnya. Maka sikap apa yang ingin didapatkan dari orang lain itulah yang diberikan pada orang lain. Ini kata kunci interaksi. Siapa yang mempraktekannya, maka dia akan jadi seorang yang berakhlak mulia. Eh, asal dari hal ini bahasanya rukun akhlak mulia adalah empat hadis diambil dari perkataan Abu Muhammad Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani Al-Maliki rahimallahu taala. Ya, Kairawan adalah nama tempat di Tunisia. Yang dulu di masa silam adalah gudang ulama. E, beliau mengatakan bahasanya jima'u ada bil khair inti dari adab kebaikan kemudian kendalinya adalah derivat dari empat hadis berikut ini. Kemudian beliau sebutkan empat hadis di atas yang dikutip oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di kitabnya uh, Jami' Ulum wal Hikam. <clears throat> Maka dalam hadis yang pertama isinya adalah arahan untuk mengontrol lisan, memikirkan dan memikirkan apa yang akan dikatakan. Jika yang dikatakan itu satu hal yang baik, positif dan manfaat dikatakan. Jika isinya kejelekan ditahan. Jika mem, jika bingung, tidak tahu apakah itu positif ataukah negatif, apakah jelek juga diam. <clears throat> Siapa yang tidak bisa mengontrol lisannya dengan baik, maka dia tidak akan menjadi seorang yang berakhlak mulia. Kemudian di hadis yang kedua adalah arahan untuk meninggalkan al-fudul, hal yang tidak diperlukan perkataan yang tidak diperlukan, mendengar yang tidak diperlukan, melihat yang tidak diperlukan, berkata-kata yang tidak diperlukan, ya, gaul yang tidak diperlukan, <clears throat> dan seterusnya. Yang ketiga adalah bimbingan untuk e, mengontrol jiwa dan tidak larut bersama infialatin nafsi, emosi diri, ya, wa ru'unanatiha dan kebodohan diri <clears throat> saat datang emosi. Kemudian eh, yang keempat adalah arahan untuk bersihnya hati seorang mukmin terhadap saudaranya sama kaum muslimin. Maka tidak ada di dalamnya dengki, kemudian hakat dendam, hasad, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Kemudian dari kemudian hadis yang ke-343 dari Sulaiman ibn Kharijah dari Kharijah bin Zaid bin Thabit. Ini anaknya Zaid bin Thabit sahabat Nabi dan Kharijah ini salah satu dari al-fuqaha as-sab'ah. Tujuh mufti kota Madinah eh, di masa tabi'in. Ya, tujuh mufti kota Madinah di masa tabi'in. Ya, maka di Madinah di masa tabi'in ulama banyak namun e, tokohnya cuma tujuh saja. Ya, tokohnya cuma tujuh. Muftinya cuma tujuh. Tujuh orang. <clears throat> nah, salah satunya adalah Kharijah ibn Zaid ibn Thabit. Anaknya Zaid bin Thabit. Yang lain ada Said bin Musayyib. Kemudian uh, ada kemudian Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar ini cucunya Abu Bakar itu juga di antara al-fuqaha as-sab'ah. <clears throat> Kalau dakhala nafarun ada sejumlah orang <clears throat> masuk ke rumah dan menemui dan bertamu ke rumahnya Zaid bin Thabit. Lantas mereka mengatakan, ceritakan pada kami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. E, maka Zaid bertanya, apa yang perlu aku ceritakan pada kalian? Aku adalah tetangga Nabi. Dan jika turun wahyu pada Nabi, Nabi mengutus seseorang memanggilku lantas aku mencatatnya. Fakunna dakar na adunya dakaroha ma'ana. Dan maka kami jika kami membahas dunia, Nabi pun membahas dunia bersama kami. Dan jika Nabi dan jika kami membicarakan akhirat, beliau pun membicarakan akhirat bersama kami. Jika kemudian kami bicarakan makanan, Nabi bicarakan makanan bersama kami. Kuluhada itu semua yang aku ceritakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Catatan kaki di nya terdapat Al Walid ibn Abi Walid. Dia uh, hadisnya lembek dan ada Sulaiman bin Kharijah dia majhul. Eh, penjelasannya di riwayat ini terdapat antusias salaf untuk mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkataan Zaid, apa yang aku perlu aku ceritakan pada kalian mengisyaratkan beliau berisyarat dengan kalimat ini sangat beragamnya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dia hafal. Maka yang mana yang mau kalian tanyakan dan kalian minta. Karena dia hafal tentang samail Nabi, ciri fisik Nabi, akhlak Nabi, adab Nabi, dan yang lainnya. Aku tetangga Nabi, artinya rumahku dekat dengan rumah Nabi. Dan ini lebih mendorong ya, lebih mendorong untuk memiliki pengetahuan yang lebih. Bisa ma'ilihi an kathabin. Ya, ya, tentang samail Nabi, tentang fisiknya Nabi secara kasabin secara sempurna. Maka Nabi eh, Fakat maka adalah beliau radhiallahu anhu adalah pencatat juru tulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalimat ini mengisyaratkan beliau dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi yang lain, yaitu beliau adalah sekretaris Nabi, juru tulis wahyu Nabi, di samping dia tetangganya Nabi. Maka jika kami menyebut-nyebut dunia, Nabi menyebut-nyebut dunia bersama kami, Ya, maka Nabi Shallallahu mereka para sahabat radhiallahu anhu menyebut-nyebut dunia, maka Nabi menyebut-nyebut dunia bersama mereka dengan menjelaskan tentang pentingnya zuhud terhadap dunia dan sibuk dan tidak sibuk dengan dunia dan menjelaskan rendahnya dunia di sisi Allah. Dan bahasanya dunia tidaklah setara di sisi Allah dengan satu sayap nyamuk. Dan e, Nabi sampaikan pada para sahabat tentang hal ini banyak permisalan. Jika kami membahas akhirat, Nabi membahas akhirat bersama kami. Maka Nabi menyebutkan akhirat bersama para sahabat yang dengan kalimat yang isinya adalah taswik, membuat rindu dengan akhirat, menjelaskan bahasanya akhirat adalah tempat domisili yang bersifat tetap, e, menjelaskan di akhirat ada ganjaran untuk orang-orang yang berbuat baik dan hukuman bagi orang-orang yang berbuat jelek. Jika kami menyebut menyebut makanan, Nabi sebut juga makanan bersama kami. Artinya Nabi sebutkan penjelasan tentang adab makan dan faedah-faedah seputar makanan dan kekhasan sebagian makanan. Fakuluhat itu semua bisa aku ceritakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ini satu bab yang luas dan besar sekali. Lantas beliau ringkaskan untuk para penanya dengan kalimat global di atas. Kemudian dari Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi dari Amr ibn Al-As beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wajahnya dan pembicaraannya ala asharil kaumi kepada orang yang paling bejat yang ada di situ dalam rangka mengambil simpati hatinya. Jadi, Nabi ketika bersamanya ada orang yang sangat-sangat jelek. Itu Nabi bisa totalitas memberikan wajahnya, senyum manisnya dan dan perkataannya. Untuk apa? Karena mengambil simpatinya. Ya, fakana maka adalah Nabi memberikan wajahnya dan pembicaraannya kepada aku, Sampai-sampai aku mengira, sampai-sampai aku GR. Aku mengira bahasanya aku adalah sahabat yang sahabat Nabi yang paling baik. Ya, Fatadantu anna khairul qawmi. Aku adalah orang yang terbaik yang ada. Sehingga satu ketika ini, eh, beliau mau memastikan ya, GR-nya itu betul ataukah tidak. Ya. maka beliau tanyakan oleh Rasulullah, aku ataukah Abu Bakar yang lebih baik? Maka Nabi katakan tegas Abu Bakar. <coughs> Dan aku tanyakan oleh Rasulullah, aku dengan Umar, siapa yang lebih baik? Ya Umar. Ya. Dan wahai Rasulullah, aku dengan Utsman, siapa yang lebih baik? Ya Utsman. Kan? Ya. Falamma sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, fasadaqani. Maka ketika aku tanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau belak-belakan dan jujur pada aku. Ya, apa adanya. tidak ya, kemudian basa-basi. Sehingga akhirnya aku menyesal kenapa tanya. Nah. Fawatitu anni lam akun sa'altuhu. Maka aku berangan-angan seandainya aku tidak tanyakan. Karena ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Ya, namun di sini disampaikan catatan kaki di sana yang terdapat Yunus bin Bukair, dia Saduk yukti sering keliru Muhammad bin Ishak Mudallis dan di sini menggunakan an. Muhammad dari Muhammad bin Ishak dari Ziyad bin Abi Ziyad. Ya, maka kemudian dari pengalaman itu maka Amr bin Al-As mengatakan Nabi itu bisa totalitas memberikan wajahnya, keceriaan perkataannya, kepada orang yang paling rendah di antara orang-orang ya, orang yang paling jelek yang ada di situ. Ala asyaril qaumi. Ya, kepada orang yang paling jelek di situ. <clears throat> Ay artinya jika datang ke majelis Nabi orang yang keras dan kasar yang terkenal dengan sikap yang jelek, akhlak yang jelek, maka Nabi menjumpainya dengan wajah yang ceria dan interaksi yang bagus untuknya maka Nabi berikan wajahnya di hadapan wajah orang itu. Dan Nabi yukbil alaihi bil hadis. Dan Nabi berikan perkataannya kepadanya. Nanyakan, nyapa, dan seterusnya. Maka akhlak mulia, akhlak yang lunggur dan tinggi yang sempurna semacam inilah yang menarik hati yang lari. Orang tersebut semula hatinya lari, tidak mau dekat dengan Nabi karena demikian Iya, maka dia bisa mendekat dan membuat dekat ya, jiwa-jiwa yang berpaling dan menyebabkan jiwa-jiwa semacam ini menjadi jatuh cinta dengan kebaikan. Kemudian yakni artinya Nabi menemuiku, menjumpaiku bil dengan wajah yang ceria. Nabi berikan kepadaku perkataannya sampai-sampai aku mengira aku adalah sahabatnya yang paling mulia. Iya. Iya, kemudian ditanyakan tadi, fi hadza isaratun maka di sini terdapat isarat Ana mutaqarrin bahasanya satu hal yang terpatri dalam jiwa para sahabat, ajma' seluruhnya. Bahasanya sahabat yang terbaik tan secara mutlak tanpa pengecualian adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Oleh karena itu maka Amr ibn Al-As e, menyebutkan secara khusus tiga nama ini Dimulai dengan yang paling mulia, kemudian yang di bawahnya. Dalam hadis yang dikatakan oleh Bukhari dari Ibnu Umar, Qal Ibnu Umar mengatakan kami e, mencari-cari e, menentukan orang yang paling mulia di antara manusia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami memilih Abu Bakar, kemudian di bawahnya Umar bin Khattab, kemudian Utsman ibn Affan. Ya, maka tatkala aku tanyakan pada Rasulullah, kenapa Nabi bicara jujur kepadaku sehingga aku berangan-angan seandainya aku tidak menanyakannya kepada Nabi. Dia ya, bekal supaya sangkaan yang dimiliki itu, yang sabikon dulu dimiliki, itu tetap ada, yaitu beliau adalah khairul kaum, sebaik-baik orang yang ada di situ.